Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiasvara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 bahaya. Ini cadangan bahaya. Sini, cepat pindah tempat ini. tunggu Ibu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyang ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8 Acun Kembang Goyang Kembang Goyang Acun Kembang Goyang Acun Kembang Goyang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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-18 ini didukung oleh Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Margaret sebagai Andita, Ferry Fadli sebagai Batara, Ivone sebagai Wulandari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Kecil Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini ditahan dengan ilmu yang hebat oleh Aki Solor, sehingga istri Raden Wangsa Dirja itu tidak bisa melahirkan bayinya Akan mungkin akan mati dalam waktu yang singkat. Namun Andita datang menolong Gandini, sehingga selamatlah nyawa Gandini dari kematian. Namun untuk imbalannya, Gandini harus memberikan kembali kulit rusa yang bertuliskan rahasia tentang ilmu kitab yang dicari-cari oleh Hisepi. Sementara itu, Aki Salor sibuk pula mengobati Punto yang tampak sudah kehilangan semangat hidup. Bahkan sampai sekarang pun, Punto tidak mau bicara pada siapapun, kecuali dengan Rusmi yang selalu dirasakan Punto menemaninya. Ternyata kau sudah bisa untuk tugas-tugas semacam ini, anakku. Karena kau dapat merebut kembali kulit rusa itu. Ah, aku dapat mengambilnya kembali, Rama. Ketika suatu malam aku bertemu dengan Mak Rompang, dia pergi ke rumah Gandini, lalu memberikan kulit rusa ini pada perempuan itu. Dan yang lebih hebat lagi, Mak Rompang tidak mengetahui kalau kau mengikutinya, bukan? Iya, Rama. Karena Marompang itu sedang kasmaran. Dia sedang tergila-gila dengan seorang pemuda bernama Punto. Sehingga dia tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya. Bagus. Kalau kita mencari seseorang dan akan merebut sesuatu dari tangannya. Tidak usah dengan mengadakan perkelahian. Bila benda itu dapat direbut dengan mudah. Iya, Rama. Itu sebabnya. Saya tidak meneruskan perjalanan mencari Mak Rompang karena kulit rusa ini sudah berada di tangan saya. Kini kulit rusa ini akan aku simpan di dalam peti ini. Tidak akan ada satu makhluk pun bisa mengambilnya, kecuali kamu, Andita. Iya, Rama. Kulit rusa disimpan di sana. Tidak bisa lagi. Aku memberikan pada Kang Batara. Kini, aku akan bersemedi untuk mengetahui apa maksud tulisan yang ada di atas kulit rusa ini. Dan kau jangan pergi kemana-mana, Alita. Iya, Rama. Ah, ini kesempatanku untuk pergi memberitahukan pada Kang Batara bahwa kulit rusa itu kini ada pada Ramara Bumi. pagi itu besar dan angker kelihatannya. Akan aku hadal jalannya. Bulan? Mau kemana kau, Bulan? Ke puncak Gunung Raya. Oh, mau menemui aku? Bukan. Aku disuruh Nyi Guru. Untuk apa, Bulan? Ada sesuatu yang penting yang harus aku cari di sana. Katakanlah, aku akan menolongmu mencarinya. Seluk beluk puncak Gunung Raya, aku ketahui. Biar aku yang mencarinya sendiri. Hup! Bulan, tunggu! Hup! Hup! Hup! Maaf Aki Patok. Aku malu kalau mengejar kekasihku itu dengan menunggang Aki. Aku akan mengejarnya sendiri. Harimau putih itu seolah-olah mengerti apa yang dikatakan Kang Batara. Sehingga dia duduk di tanah, supaya Kang Batara bisa turun dari punggungnya. Bulan, keluarlah! Jangan bersembunyi! Aduh, sebenarnya aku rindu sekali pada Kang Batara. Tapi aku malu untuk mengatakannya terus terang Apalagi setelahnya guru mengatakan bahwa Kang Batara masih tetap mencintaiku. Bulan! Oh, ah, aku mau keluar dari persembunyianku ini. Tapi aku harus pura-pura marah. Supaya Kang Batara tidak merasa kalau aku merindukanmu. Ah, Kang Batara sudah melihat aku. Bulan? Aku harus pura-pura tidak dengar Kang Batara memanggilku. Bulan, keluarlah. Buat apa bersembunyi dariku? Bulan, ayolah bersama-sama aku ke puncak Gunung Raya. Akan aku temani untuk mencari yang disuruhnya guru. Kang, aku kan sudah bilang, aku bisa mencarinya sendiri. Aku tidak usah ditemani. Kamu masih marah, Bulan? Siapa yang marah? Jadi tidak marah? Tidak ada yang marah. Kalau begitu, mari kita ke puncak Gunung Raya bersama-sama. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kalau begitu, kau masih marah padaku? Tidak, siapa yang marah? Nah, Kang Batara, Beri aku jalan. Silakan. Kang Batara, kenapa Kang Batara selalu mengikuti aku? Kan aku sudah bilang, biarkan aku sendiri berjalan ke puncak Gunung Raya ini. Mulan, aku pun ingin ke puncak Gunung Raya. Karena di puncak itulah padepokan guruku berada. Bahkan sejak dua hari yang lalu, aku mengadakan perjalanan untuk naik ke puncak gunung ini. Ah, itu hanya alasan Kang Batara saja. Supaya Kang Batara bisa terus berjalan di sampingku. Baiklah, kalau begitu Aku akan duluan ke puncak gunung ini. <laughs> Dari terus berlari ke kaki gunung raya, dia berlari sambil berjumpalitan di udara, seolah-olah ingin memamerkan pada Batara bahwa ilmu lari cepatnya sudah sedemikian tinggi. Sedangkan Batara tampak begitu juga. Dia berlari mengejar bulan dari bagikan angin, seolah-olah kakinya tidak pernah mencicak tanah. Kejar-kejaran itu berlangsung ribuan tombak jauhnya. Namun kedua orang itu tidak sadar kalau mereka berpapasan dengan Andita yang sedang mencari Batara. Perasaan Andita tersentak dan terhenyak melihat kedua kekasih itu sedang berlari dalam suasana asmara. Andika hanya bisa menangis menahan cemburu yang sedang bergejolak di dalam dadanya. Sedangkan Dari dan Batara terus berkejaran menuju lereng Gunung Sumbing. Takkan kini mereka mendaki puncak gunung itu. Mereka menuju padepokan Kipandai Urat yang sudah lama tidak ditempati lagi. Sementara Andita menghentakkan kakinya ke bumi lalu melesat terbang ke kampung halamannya di Lembah Meratap.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 Jarak yang seharusnya ditempuh dalam satu hari perjalanan, ah, kini aku tempuh hanya selama sepemakan nasi. Oh, Dari. Iya. Kenapa kau tidak jadi naik ke puncak Gunung Raya? Ah. Karena tidak boleh oleh Kang Batang. Kapan aku bilang tidak boleh? Dengan mengawal aku terus-menerus, itu berarti bahwa aku tidak boleh meneruskan perjalanan ke sana. Yang tanpa pengawalan Kang Batara. Ah, kau salah sangka, Bulan. Kembalilah ke sana. Carilah apa yang disuruh oleh guru di puncak gunung itu. Ah, sudah tidak perlu. Sudah tidak perlu? Iya. Apakah yang kau cari itu sudah ketemu? Uh, sudah. Apa? Benda apa yang kau dapat, Bulan? Um, bendanya besar sekali. Besar? Mana? Ini <laughs> yang berdiri di hadapanku. Aku? <laughs> iya. Ah, uh, kau mempermainkan aku, Bulan? Aku memang disuruh Nyi Guru mencari Kang Batara ke puncak Gunung Raya. Kenapa tidak kau bilang dari tadi? <laughs> sedang menguji kesetiaan Kang Batara terhadapku? Untung aku kejar kau sampai ke puncak Gunung Sumbing ini. Kalau tidak tentu... Kalau tidak, berarti Kang Batara sudah tidak setia pada janji kita dulu. Janji di puncak Bukit Perinduan. Aku tetap setia pada janji kita, Bulan. Betul? Kang Batara tetap setia pada janji kita? Betul, Bulan. Kita telah berjanji bahwa kita akan saling setia sampai nanti. Sampai umur kita dimakan zaman. Sampai usia kita tua renta. Apakah Kang Batara ingat kata-kata kita di puncak Bukit Perinduan dulu? Apakah kau lupa, Wulandari? Aku masih ingat, Kang. Tapi aku lebih suka mendengarnya bila Kang Batara yang mengucapkannya. Baiklah, Wulan. Aku akan mengucapkan janji yang pernah aku ucapkan padamu di puncak Bukit Perinduan. Iya, Kang. Aku pun akan mengulang janjiku pada Kang Batara yang pernah aku ucapkan di puncak Bukit Perinduan dulu. Wulandari, aku mencintaimu, Wulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji bulan bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Tidak akan memungkiri cinta kita. Aku berjanji bulan. Aku berjanji di puncak bukit perinduan ini. Aku juga mencintaimu kan Batara. Dan aku berjanji di puncak bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Walau seribu tombak menghujam dada ini, walau seribu dera datang menerpaku, seolah-olah berhenti berhembus. Burung-burung berhenti bernyanyi. Mereka mendengarkan janji kita. Janji di bukit perinduan. Ah, bulan. Iya, kan? Kau rupanya ingat ucapan janjimu di puncak bukit perinduan itu. Yang kau ucapkan dua tahun yang lalu. Kang Batara juga? Dan Kang Batara tidak pernah mengkhianati cinta kita, kan? Belum pernah, Bulan. Dan tidak akan pernah. Kalau begitu, aku minta maaf atas sikapku beberapa bulan yang lalu. Karena aku melihat seorang gadis cantik berada di lereng Gunung Raya. Em, siapa nama gadis itu, Kak? Aku tidak mau menyebutkan nama itu. Ah, kenapa, Kak? Kenapa? Aku tidak mau menyakiti hatimu. Aku tidak mau melukai hatimu seperti beberapa bulan yang lalu. Betul? Bulan, aku rela dihunjam ribuan tombak daripada aku menyakiti hatimu. Aku juga begitu, Kang Batara. Biarlah tubuhku hancur berkeping-keping dibunuh oleh orang-orang Singasari daripada aku mengkhianati cinta kau. Lihat bulan, hmm? awan mulai berarah ke arah barat. Burung-burung mulai pulang ke sarang mereka satu persatu. Sedangkan tupai gunung itu menuntun betinanya pulang ke sarang sambil membawa makanan di mulut mereka. Mereka berhenti, kan? Mereka memperhatikan kita. <laughs> iya, mereka memperhatikan kita. Aku ingin seperti tupai gunung itu. Aku ingin mengikuti Kang Batara pergi kemana saja. Hanya sayang, kita masih belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan kita. Kita masih dituntut oleh Kim Wujud dan Mi Guru untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Karena musuh utama kedua guru kita belum bisa kita hadapi. Ya, Marompa memang masih belum bisa kita tandingi. Ah, tempat ini sangat indah. Terkena sinar matahari sore seperti ini, Kang Batara. Iya, sangat indah. Apakah kau sering datang kemari, Bulan? Tidak, hanya beberapa kali dengan Nyi Guru. Kenapa begitu? Ya, Tempat ini sangat berkesan bagi guru, karena disinilah beliau dididik dan dibesarkan oleh Ki Pandai Urat dengan segala kasih sayang dan juga dengan peraturan yang sangat ketat. Ki Pandai Urat bagi Nyi Guru adalah seorang guru dan juga sebagai seorang kakek. Karena Nyi Guru sejak kecil tidak pernah tahu lagi siapa ayah dan ibu beliau. Itu sebabnya Nyi Guru jarang kemari. Beliau tidak mau kenangan masa lalu yang begitu indah mengiris-ngiris perasaanmu. Karena Ki Pandai Urat meninggal ketika Nyi Guru belum begitu dewasa. Pasti Nyi Guru dulu sering duduk di batu itu, Wulan. Kenapa begitu, Kak? Pemandangan dari atas batu itu sangat indah. Kalau kita layangkan pandangan kita ke bawah sana. Ah, iya ya. <laughs> Mari kita lebih dekat ke sana. Ayo.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 Nah, betul kan? Pemandangan dari sini sangat indah. Ah, Dari sini juga indah. Kemarilah, duduk di atas batu ini. Hmm, iya. Lihat Kang Batara, di dasar lembah itu tampak sungai mengalir ke hilir. Sungai itu berkelok-kelok bagai ular yang menggeliat malas. Iya, sedangkan bias matahari sore memerah di lereng Gunung Sumbing ini. Bahkan kabut tipis itu berwarna lembayung kebiruan. Ah. dari, hmm? kau bahagia kita bisa duduk berdampingan seperti ini. Bahagia. Mungkin inilah hari yang paling bahagia dalam hidupku. Aku juga, Wulan. Inilah hari yang teramat bahagia bagiku. Karena saat-saat seperti ini belum pernah aku alami. Apakah matamu silau melihat sinar matahari sore ini? Mm, mm, sedikit. Kalau begitu, kita menghadap ke sana. Kita membelakangi sinar matahari ini. Biar punggung kita yang menahan sinarnya. <laughs> Ayo. nah, begini. <laughs> Pemandangan di sebelah sini terasa aneh ya, Kang? Semua berwarna gelap. Semua berwarna kusam. Karena sinar matahari sudah tidak sampai ke dataran di bawah sana. Bahkan di bawah sana tampak gelap sekali. Seolah-olah hari sudah beranjak malam. Hanya bayangan kita yang tampak mesra, Kak. Iya, Bulan. Uh, eh, kak, hmm? boleh aku kepala aku di bahu Kang Batara? Senderkanlah. Tidak ada yang melarangmu. Uh. Sinar matahari menembus sela-sela antara tubuhmu dan tubuhku, Bulan. Sinar itu bagai membelah batu besar itu. Apalagi aku menyandarkan kepalaku ke bahu Kang Batara. Seolah-olah sinar itu membentuk gambar sebuah kapak besar membelah batu itu. Iya, seolah-olah. Oh, tunggu, eh? tunggu Bulan. Eh, ada apa Kang Batara? Mungkin, mungkin ini maknanya. Makna apa Kang? Bulan, hmm? di atas kulit rusa yang hilang itu iya? tertera tulisan yang begini bunyinya. Ketika matahari sore menyorot, cahayanya membelah dua batu. Lalu aku terbaring di sana. Dan dan bukankah sekarang matahari sore menyorot? Dan dan bayangan kita duduk tadi membentuk gambar sebuah kapak yang siap membelah batu itu. Oh, Kang Batara, kalau aku tadi tidak menyandarkan kepalaku ke bahu Kang Batara, mungkin kita tidak melihat gambar kapak yang dibentuk oleh sinar matahari sore ini. Pasti, oh. pasti batu ini yang dimaksud tulisan itu. bulan oh. Ternyata untuk memecahkan arti tulisan itu harus dua orang yang sedang dalam kasih mesra.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 Wulandari tampak gembira sekali karena tanpa sengaja mereka telah bisa memecahkan atu tulisan yang terdapat di atas kulit rusa yang kini disimpan oleh Cirapurna. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Sampai jumpa.